Dari bisa sampai jam delapan, tiga puluh nanti ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Bisa diluruskan ini? Diulang lurus. وأشهد أن rasuluhu عبده ورسوله لا نبي بعده رب sadri لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani Yafqahu qawli yang tombol merahnya udah dipencet tombol, tombol merah hmm. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Alhamdulillah kita berkumpul kali ini di Majelis Wiki Syafi'i Eh, membahas kitab Fathul Mu'in insyaallah yang mana kitab ini untuk tahun-tahun belakangan ini sudah mulai dilupakan oleh uh, sebagian dari komunitas yang dahulu sering sekali mengajarkannya dan menimba manfaat darinya <clears throat> dan seolah kitab Fathul Muin ini adalah kitab yang kita inginkan untuk dihidupkan kembali karena di dalamnya juga tersirat dan juga tersurat banyak sekali manfaat-manfaat baik fiqhiyah dan lainnya. Kitab Fathul Muin adalah kitab yang sebenarnya hampir menempuh kelas menengah untuk fikih Syafi'i karena dia bukan berupa kitab matan yang singkat, yang ringkas seperti matan Abi Suja atau Nazam az atau lainnya dalam fikih Syafi'i. Namun dia hampir hampir menyentuh sekuantitas atau sebesar kitab Kifayatul Akhyar. Namun masih lebih pendek kalau Fatul Mu'in. Dan kitab Fatul Mu'in adalah sebuah kitab syarah untuk kitab Qurratul Ain. Dan kitab Fatul Mu'in juga memiliki syarah untuknya yaitu syarah atau hasyiat ya'anatu Talibin karya Abu Bakar Adi yang mana Hasyiat I'anatul Talibin juga banyak dibaca oleh sebenarnya oleh para para kiai pada zaman dahulu untuk memahami lafaz-lafaz dan ta'bir dari kitab dari kitab Fathul Muin. Fathul Muin berarti pembukaan pembukaan ilmu dari Al-Mu'in, salah satu isim, salah satu asma Allah Subhanahu wa taala yang Maha menolong. Dan kita pada kajian perdana ini tidak membaca matan dari kitab Fathul Mu'innya terlebih dahulu, melainkan kita memulai dari pengantar dari penerjemah dan juga nasihat dari penerjemah terhadap para santri yaitu kita semua. Insya Allah kajian ini akan sampai jam 8.30 karena tadi sudah diisi oleh Pak Abdul Ali Abdul Halim dan juga kita akan dijeda oleh sholat isya berjamaah insya Allah. Dan untuk uh, syarah manhaj dalam menjelaskan kitab Fathul, Fathul Mu'in <clears throat> saya uh, pribadi ya meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terutama dan kemudian akan meminta atau mengambil faedah dari kitab I'anatul Talibin untuk menjelaskan beberapa lafaz-lafaz dalam Fathul Mu'in namun tidak semua diambil karena panjang sekali dan juga dalam I'anatul Talibin ada beberapa hal yang sebenarnya patut dikritisi dan mudah-mudahan kita bisa juga membahasnya secara tematik juga selain I'anatul Talibin Insyaallah saya akan mengambil dari kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i dan sebenarnya hakikat atau tujuan visi dan misi dari kita mengadakan kajian Fathul Muin adalah kembali mengingat dan menghidupkan fikih Syafi'i yang sudah mulai dilupakan oleh kaum muslimin walaupun tidak semua dari istihad mm, ijtihad mazhab Syafi'i itu benar, tidak semua. Bahkan tidak boleh kita menganggap bahwasanya fikih Syafi'i satu-satunya kebenaran itu tidak boleh malah. Karena setiap mazhab ini memiliki ketergelinciran sendiri di antara para mujtahidin. Tidak ada yang masum dari mereka. <clears throat> Yang sesuai atau dekat atau mungkin sesuai dengan sunnah itulah yang insya Allah kita ambil dan jika memang ada yang lebih dekat dengan sunnah itu juga kita ambil insya Allah. Kitab Al-Um juga merupakan salah satu kitab yang dilupakan. Seperti yang tadi saya bilang, salah satu visi atau misi mengadakan kajian Fathul Muin, membangkitkan fikih Syafi'i dan juga mengingatkan pada kaum muslimin. Ya mungkin baru sederetan ini, dan mudah-mudahan akan berkembang insyaallah bahwasanya jika uh, mempelajari fikih Syafi'i lihatlah siapa fikih siapa Asy-Syafi'i maka pelajari juga syafii fikihnya Imam Syafi'i. <clears throat> Oleh karena itu, bahkan kiai sekalipun banyak dari para kiai sekalipun mereka sama sekali belum pernah membaca kitab Al-Um. Yang mana merupakan kitab induk pertama dalam madhab Syafi'i. Baik itu yang di kota ataupun yang di desa. Justru yang dibaca hanyalah kitab Fathul Mu'in dan mencukupkan padanya. Dan ini tradisi sejak zaman dahulu kala seringkali seorang santri jika di dalam sebuah pesantren dia sudah bisa menghatamkan jika khatam ya mengkhatamkan uh, eh, metode pembelajaran pesantren tradisional untuk kitab-kitab fikih seperti misal kifayatul akhyar maka itu sudah jadi kiai ulama dan ini tidak benar karena apa untuk menjadi ulama sebenarnya bukan sekadar satu kitab yang dipelajari dan juga bukan sekadar ilmu fikih atau usul fikih saja dan ilmu fikih tetapi juga harus dan wajib baginya untuk mempelajari akidah yang benar dan bahkan ini yang lebih utama lebih diawali Waalaikumsalam. Tafadhol. Lebih awal. Juga mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari Al-Qur'an. Sementara mayoritas pesantren tradisional kita lebih condong dan bahkan hanya berkonsentrasi pada dua titik. Satu titik bahasa, dua titik fikih. Bahasanya hebat sekali, nahu sorof balago, mantik Kemudian fikih, usul fikih dan fikih dan itu pun cuma fikih Syafi'i. Ini tidak mencetak ulama. Jika mau mencetak ulama hanya ulama fikih dan ulama bahasa. Sedangkan uh, untuk bagian hadis seringkali menggunakan hadis dhaif, maudhu' dan sebagainya. Untuk akidah asal-asalan lebih dari akidah. Nah, ini sebenarnya yang harus perkara akidah harus direvitalisasikan di antara sunnah kaum muslimin. Bahkan di dalam kitab ada Talibin Syarah Fathul Mu'in juga ada yang menyentuh pembahasan akidah, namun ternyata tergelincir pembahasan tersebut. Dan mudah-mudahan kalau memang kita sempat kita akan membahas insya Allah. Baik. Kita memulai dari pengantar dari penerjemah. Kalau kita lihat penerjemahnya adalah Kiai Haji <laughs> di depannya tidak terlihat ya. Ali As'ad. Dr. Andes Haji Ali Asad. Uh, eh, Wallah alam saya tidak tahu orang beliau masih hidup atau sudah wafat. Bagaimanapun jika beliau masih hidup semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya ganjaran pahala dan menjaganya dari keburukan dan jikalau beliau telah wafat semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya sebagai kenikmatan, tempat yang nikmat dan juga menjadikan dia sebagai penghuni surga insyaallah. Pengantar dari penerjemah dari Dr. Andes Kiai Haji uh, Ali Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Bertahun-tahun sudah kami mengaji di hadapan Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapiak Yogyakarta. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren uh, tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan menurut salah satu kitab yang saya baca. Dan juga Kiai Haji Ali Masum merupakan orang yang masyhur ketika itu. Beliau adalah guru dari penulis atau penerjemah kitab ini. Rahimahullah taala. Menjejak ilmu dan hikmah dari beliau dididik dan diasuh serta dibenahi dengan beberapa mutiara bekal hidup yang sesungguhnya oleh beliau. Kami benar-benar merasa kami benar-benar merasakan, membuktikan dan menghayati kebesaran beliau selaku ulama dan sekaligus tokoh masyarakat dan tempat tumpuan harapan kita. E, di sini ana membaca dari awal disengaja untuk e, sebagai rasa hormat terhadap penerjemah dan juga terhadap kiai yang telah mengajarkan penerjemah ini sehingga dia beliau bisa menerjemahkannya. Adapun jika memang kiai ini atau penerjemah pernah kita dengar kesalahan-kesalahannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tafadhol. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahannya. Tafadhol ini kasih ke sahabat temannya. Silakan. Ke salah satu temannya, titipkan. Ya. Antum udah dapat? Ah? Oh belum, berarti tiga ya? Iya iya. Antum mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Nih foto satu lagi nih. Itu waktu masih ada kok. Ya udah terserah mereka. Bertahun-tahun pula kami memperoleh pengarahan dari yang terhormat Bapak Dr. Andes Bapak Dr. Haji Muhammad Tolhah Mansur sarjana hukum memperoleh pula bimbingan, stimulasi dan motivasi dari beliau. Bahkan tidak sedikit pula ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah kami genggam dan kaji dari beliau. Kemanfaatan kebesaran beliau benar-benar telah kami rasakannya. Demikianlah kedua dari beliau telah berjasa besar bagi keterjadian kami selaku muslim dan sudah barang tentu bagi tindak lanjut kehidupan keislaman kami di hari-hari mendatang. Hanya terima kasih tidak patut sama sekali kami haturkan kepada beliau maksudnya cuma sekadar jazakallahu khairah itu seolah tidak sebanding dengan jasa-jasa mereka. Namun sunnahnya kalau kita diberikan jasa atau dibantu oleh seseorang sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan ya, yang maknanya barang siapa yang diberi kebaikan atau ya diberi kebaikan atau dibantu dan semacamnya oleh uh, saudaranya, maka jika dia mengucapkan jazakallahu khairah itu sudah mencukupinya insyaallah. Tapi sebenarnya memang tidak sebanding kadang-kadang dengan apa yang telah diberikan oleh saudaranya. Ya, namun langkah-langkah keislaman kami adalah merupakan bingkisan suci buat beliau berdua atas nama ayah kami, almarhum dan ibu kami tercinta. Tapi eh, tentang almarhum apa hukum dari mengatakan almarhum terhadap mayit? Sebagian mengatakan haram karena di dalam almarhum itu uh, seolah ada uh, seolah ada isyarat dari kita bahwasanya dia memang dirahmati dalam kubur sementara kita tidak tahu kan kita tidak bisa memastikan seorang biarpun terlihat dia berjihad di medan perang kita tidak bisa mengatakan dia sedang dirahmati di kuburnya karena itu ada perkara gaib ya ya perkara gaib jangan katakan oh dia sedang tenang di kuburnya tapi doakan nah itu sebagian mengatakan lafal almarhum untuk orang untuk mayit itu eh, jangan dikatakan tetapi wallahu alam yang lebih ana uh, ikuti fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwasanya dalam bab ini uh, bisa menjadi bab atawasu yaitu perluasan makna bahwasanya almarhum di sini bukan berarti memastikan atau meyakini dia sedang dirahmati melainkan bisa mendoakan. Oleh karena itu boleh untuk boleh bagi kita insyaallah wallahu alam untuk mengatakan almarhum terhadap mayit atau almarhumah terhadap mayitah. Oke. Okay dan ibu kami tercinta serta istri dan anak cucu kami nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Adapun SWT di sini ana enggak setuju dengan singkatan SWT dan SAW dan RA. Selalu mengkaruniai kami keikhlasan liwajhihi al-karim. Amin. Terjemahan ini bukanlah tidak telah bisa menggambarkan pola seperti di atas, masih amat kecil lah artinya. Kemudian daripada itu, dalam ikhtiar penerjemahan ini yaitu penerjemahan kitab Fathul Muin, sebuah kitab kuno satu-satunya ini dalam tanda kurung berarti mempertanyakan kalamnya sendiri atau gimana? Salah satunya, salah satu kitab yang dipakai sebagai standar pegangan dalam bidang fikih hukum Islam dalam Syafi'i ya, oleh hampir seluruh kaum muslimin Indonesia yang telah terbiasa dan lebih senang memegangi kitab agama yang berbahasa Arab adalah selain bermaksud ingin turut memperkaya kepustakaan Islam di Indonesia dan turut menghaturkan satu porsi hidangan buat kaum muslimin awam Indonesia yang telah ya, atau yang lebih terbiasa membaca buku-buku agama Islam berbahasa Indonesia seperti teman-teman kami sendiri. Uh, kalau kita lihat di sini uh, halaman ketiga dengan huruf Romawi ini dengan angka Romawi itu dia menulis atau beliau menulis menulisnya pada tahun 1979 uh, dari segi hijriah berarti sekitar 35 tahun yang lalu. Sekarang 1435. Tepat pada satu Muharram, eh, satu Syurah ya, ya. <laughs> Ini pada tahun itu <clears throat> kondisinya fikih Syafi'i dipelajari banyak sekali oleh kaum muslimin madrasah terutama di Pulau Jawa ya dan juga Pulau Sumatera. Adapun bagian Kalimantan, Sulawesi itu masih oh masih sangat hutan waktu itu jarang masih sedikit. Adapun Sumatera dan Jawa itu sejak zaman penjajahan dan sebelumnya itu fikih Syafi'i sudah menjalar kemana-mana. Di antaranya Fathul Muin dan juga kitab lainnya atau nanti insya Allah akan kita bahas tentang uh, beberapa uh, kitab-kitab uh, fikih Syafi'i yang uh, kerap dipelajari oleh kaum muslimin Indonesia yang saya maksud bukan lainnya kaum muslimin Indonesia sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Insyaallah nanti akan juga ingin bersama-sama pembaca yang budiman untuk membuktikan dan menelusuri keberadaan apa yang pernah dikedepankan oleh Imam Malik lebih tepatnya Imam Malik ya. menyusun kitab hadis Al-Muwatta yang juga salah seorang guru Imam Syafi'i. Imam Malik adalah salah uh, imam Darul Hijrah yaitu imam ahli Madinah pada masanya beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Eh, kemudian Imam Syafi'i berguru pada beliau rahimahullah radhiyallahu anhu. Eh, Imam Syafi'i eh, lahir pada tahun 150 Hijriah. di tahun yang sama 150 Hijriah itu Imam Abu Hanifah wafat. Berarti sekitar belasan tahun di usia remaja atau mungkin 20 tahun Imam Syafi'i kemudian pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah untuk menimba ilmu terhadap pada Imam Malik. Namun sebelum beliau menemui Imam Malik, beliau menghafal kitab Al-Muwatta. Anda tahu kitab Al-Muwatta karya Imam Malik ya. Terjemahnya sudah ada di Pustaka Azam dua jilid tebal. Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab susunan Imam Malik yang diinginkan eh, oleh beliau untuk memudahkan para pelajar mempelajari ilmu fikih dengan hadis. Jadi kitab Al-Muwatta itu kitab fikih dan sekaligus kitab hadis atau kitab hadis sekaligus kitab fikih. Karena abwab-babnya itu beliau mulai dengan bab-bab fikih atau memang cuma perkara fikih yang dibahas di Al-Muwatta. Dimulai dari kitab As-Salat. Seperti fatwa Muin dimulai dari kitab As-Salat. Tapi mayoritas fuqaha memulai segala bab dengan toharoh ya kan kalau Imam Malik beliau wafat pada tahun 179 memulai dari kitab uh, sholat dan memulai dari bab awqat as-sholat waktu-waktu sholat itu beliau nah Imam Syafi'i sebelum datang ke Imam Malik beliau sudah menghafal al-muwatta seluruhnya dan itulah yang membuat Imam Malik kemudian takjub pada anak ini masih muda, masih belia. Sedangkan Imam Syafi'i, eh, Imam Malik sendiri beliau menulis atau mentadwin atau mengumpulkan hadis-hadis untuk Al-Muwatta itu saja berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Ah, kemudian ada salah satu muridnya, Imam Al-Auza'i. Abdurrahman Al-Auza'i, ahli hadis masyhur, wafat sekitar 190 sekian ya. Berarti lebih muda sekian tahun, sekitar 10 atau lebih eh, sekian tahun dari Imam Malik. Eh, Imam Auza'i segenerasi dengan Imam Syafi'i. Imam Auza'i menghafal Al-Muwatta selama 40 hari. Menghafal Al-Muwatta selama 40 hari. Kemudian dia pun melaporkan kepada gurunya Imam Malik. Ana sudah hafal Ustaz. Ana sudah hafal karya antum 40 hari. Ah, Empat puluh hari di sini bukan empat puluh hari merayakan kematian orang bukan. <laughs> Dalam puluh hari. Imam Malik kemudian berkata, "Anda ngumpulin hadis puluh tahun. Ente ngapal puluh hari. Fikih ente pasti kecil." Kata Imam Malik. Imam Malik mengatakan, "Lama lama faqahta." Atau lama faqahta kamu tuh belum berfikih karena apa menghafal 40 hari saja al-muwatta. Maksudnya dari Imam Malik bahwasanya ilmu itu tidak sesingkat itu walaupun antum hafal. Tidak sesingkat itu. Ilmu itu butuh perjalanan panjang. Tidak berhari-hari, tidak berbulan-bulan, bertahun-tahun. Oleh karena itu Imam Malik berkata 40 hari antum hafal, anta hafal ya Auza'i itu enggak enggak fikih, bukan fikih. Karena yang namanya ilmu syar'i, fikih dan sebagainya itu membutuhkan perjalanan panjang. Nah, dari perjalanan itulah akhirnya kedewasaan ilmiah itu timbul. Nah, karena meskipun orang pintar pintar sekali, tapi kalau dalam waktu yang singkat mempelajari itu belum dewasa dia. Belum bisa insaf, belum bisa adil dan belum bisa menimbang mana yang mana yang mana gitu. Nah, karena itu butuhkan waktu yang panjang. Baik. Jadi Imam Malik adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Malik berpesan atau berkata, "La yasluhu amru hadhil ummati illa bima saluha biha bihi awwaluha." Urusan Islam ini tidak akan jaya melainkan dengan konsepsi lama yang telah atau pernah membawakan dahulu ke jenjang kejayaan. Ini sebenarnya terjemahan yang uh, saya sendiri bingung dengan terjemahan ini ya. Kalau diterjemahkan kita gimana? E, perkara umat ini tidak akan baik, tidak akan jaya kecuali dengan kejayaan yang telah dibawa orang-orang generasi awal. Ngerti gitu? Lebih paham kan daripada ini. Konsep silamnya telah pernah membawa membawa dulu ke jenjang kejayaan. Agak sulit kalau untuk pertama kali kita melihatnya. Tapi insya Allah paham bahwasanya jika ingin kembali eh, jika ingin menjadi jaya maka lihatlah kejayaan pertama. Nah, kejayaan pertama kita ya ketika Nabi Muhammad SAW hidup itu kejayaan pertama kita umat Islam. Nah, karena itu kembalilah kepada khairul qurun sebaik-baik generasi. Apakah yang beliau kehendaki dengan konsepsi lama dan bisakah hal itu kita temukan seluruh atau sebagian ataupun sebagian terkecilnya dari dalam kitab yang dipegangi oleh sebagian besar kaum muslimin Indonesia ini dan tidak mustahil juga dipegangi oleh kaum muslimin di kawasan benua Asia yang mayoritas bermadhab asyafi'i ini. Apakah mungkin kita mendapatkan konsepsi lama tersebut dalam kitab Fathul Muain ini? Marilah kita mencoba mencari jawabannya dari buku Fathul karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang terjemahannya sedang dibaca ini. Beliau berasal dari Pakistan. Al-Malibari ini penulis rahimahullah taala dan beliau adalah seorang sufi. Seorang sufi. Kalau misalnya nanti ada yang berkaitan dengan sufi eh, sufisme atau hal-hal yang misalnya eh, ternyata kita pandang uh, kurang baik, maka kita tidak mengambilnya. Sepintas kilas selama kami mengaji dan menulis terjemahannya ini memang kami bisa mencatat beberapa poin untuk itu. Masalah pembinaan keluarga bisa kita dapati antara lain dari bab nikah dan seluruh pasal-pasalnya. Masalah pembinaan ekonomi bisa kita dapati dari bab muamalah, buyur dalam seluruh pasal-pasalnya. Masalah pembinaan sosial antara lain bisa didapati dari beberapa pasal yang membicarakan fardu-fardu kifayah, masalah keadilan, pemerintahan dan sebagainya dibahas pula dalam kitab ini. Ini berarti fikih mencakup banyak sekali sisi ya. Sisi pemerintahan, ah, sisi perniagaan, sisi sosial, hubungan sosial apa? Seperti perniagaan juga muamalah sosial. Pernikahan. Dan juga al-hudud atau Indonesia apa hudud itu eh, hukuman-hukuman uh, itu juga berpengaruh terhadap kondisi sosial dan pemerintahan itu fikih makanya fikih itu sebenarnya luas sekali cabang-cabangnya luas sekali sangat luas makanya pembahasan fikih itu jauh lebih banyak daripada pembahasan akidah pembahasan fikih jauh lebih banyak daripada pembahasan akidah kitab-kitab fikih jauh lebih banyak daripada kitab-kitab akidah kalau misalnya kita tahu Eh, bahkan tidak ketinggalan juga masalah perbudakan sempat diperbincangkan. Barangkali dari masalah perbudakan ini kita akan menganggap perlu menggariskan secara tegas tentang definisi budak itu sendiri. Masih adakah budak di zaman modern seperti ini? Ataukah justru tumbuh perbudakan modern? Yang jelas kita masih sering mendengar kata-kata semacam si fulan memperbudak si anu. Baik, akan tetapi apakah telah cukup? Ada? Oke, kita shall love is